Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk syukur dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat wal afiat. Eh, dalam rangka sama-sama kita akan mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahasa para sahabat-sahabatnya dan bahasa para salafus saleh yaitu bahasa Arab. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan kembali uh, pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun. Yang mana Ad-Darsul Ishrun dengan pelajaran sebelumnya yaitu pelajaran Ad-Darsul Tasi'u Ashar uh, eh, terkait dengan al-adad wal ma'dud. Terkait dengan al-adad wa al madud Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu dan berkali-kali sudah kita murajaah bahwa kajian kita di bab ini terkait dengan angka 1 sampai angka 10. Dan sudah kita jelaskan uh, beberapa kaidah-kaidah penting yang terkait dengan angka-angka tersebut. Dan tidak mengapa kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari terkait dengan kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama kita mulai dengan angka uh, wahid wa ithnan, angka satu dan dua. Al-adad wahid wa ithnan. Angka satu dan angka dua. Sudah kita jelaskan bahwa angka satu dan dua ini diletakkan setelah al-ma'dud angka 1 dan 2 al-adad min wahid ila ithnan wahid wa ithnan kita letakkan setelah al-ma'dud sebagai contoh uh, naqulu mathalan kita katakan misalnya talibun wahidun talibun wahidun dan talibani ithnani talibani ithnani Antum perhatikan kedua contoh yang kita sebutkan tadi bahwa talibun wahidun dan kalimat talibani ithnani keduanya antum perhatikan angka satu dan duanya diletakkan di belakang setelah al-ma'dud setelah al-ma'dudnya. Dan ketika diletakkan di belakang setelah al-ma'dud, posisinya sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, posisinya adalah sebagai na'at, sebagai sifat. Maka kita kembalikan ke kaidah an-na'at dan al-man'ud, maka kita akan temukan bahwa na'at itu selalu mengikuti al-man'ud. An-na'at selalu mengikuti al-man'ut. Sifat itu mengikuti benda yang disifatinya, kata yang disifatinya. Maka jika al-ma'dudnya mudzakkar, maka al-adat wahid dan itnannya juga harus mudzakkar. Maka contoh yang kita sebutkan tadi talibun wahidun ini ma'dudnya mudzakkar. Maka al-adatnya wahidun juga harus mudzakkar. Nah, ketika kita rubah talibun menjadi talibatun, maka al adatnya juga berubah menjadi muannas. Talibatun wahidatun. Begitu pula talibatani itnatani. Talibatani itnatani. Muannas muannas dari wahid adalah wahidatun dengan tak marbutah di belakangnya Adapun muannas dari ithnani adalah ithnatani. Dan alhamdulillah yang sudah kita jelaskan berkali-kali pada kesempatan yang lalu. Ini angka 1 dan 2. Kemudian angka 3 sampai 10 sudah kita jelaskan juga ada beberapa uh, kaidah yang terkait dengannya. Yang pertama secara ringkas kita sebutkan yang pertama adalah bahwa al-ma'dud dari angka 3 sampai 10 ma'adudnya bentuknya adalah jamak majrur. Misalnya salah satu tulabin atau arba'u talibatin. Antum lihat tulabin dan talibatin di sini ma'adudnya bentuknya adalah jama' majrur. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga sudah kita jelaskan, kaidah yang terkait dengan angka 3 sampai 10 bahwa jenis daripada al-adad al berlawanan dengan al-ma'dud. Angka 3 sampai 10, al-adadnya, jenisnya harus berlawanan dengan al-ma'dud. Maka al -ma jika al-ma'dudnya mudzakkar, maka al-adatnya harus mu'annath. Contoh, contoh daripada al-ma'dud yang mudzakkar, Eh, talibun. Kita ingin jadikan kalimat talibun sebagai ma'dud. Maka jamaknya tulabun. Sekarang kita masukkan angka tiga. Sehingga menjadi salah satu tulabin. Salah satu, antum lihat, ala adatnya mu'annas Salah sah. Dengan tak marbutah di belakangnya. Salah satu tulabin. Maka jika al-ma'dudnya mu'annath, kebalikan daripada contoh yang pertama, maka al-adatnya harus muzakkar. Contoh, thalathu talibatin. Di sini al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adatnya harus muzakkar. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan jenis daripada al-ma'dud, apakah dia muzakkar atau mu'annath, eh, kita harus lihat kembalikan dulu ke mufradnya kita kembalikan dulu ke tunggalnya, maka kita baru bisa menentukan bahwa itu mudzakkar atau muannats. Ini yang secara ringkas sudah kita jelaskan. Dan di Ad-Darsu Al-Ishrud, pelajaran 20 yang uh, kita akan baca pada malam ini, dua latihan yang tersisa di bab ini, uh, yaitu latihan keempat dan kelima, adalah campuran antara al-ma'dud yang muzakkar dengan al-ma'dud yang mu'annath. Maka di sini perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian apakah al-adatnya muzakkar atau muannath? Ini perlu kehati-hatian. Dan alhamdulillah pada malam ini ikhwan di studio sudah hadir dan menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahalukum ikhwan? Khair alhamdulillah. Khair alhamdulillah. Kita siap belajar insyaallah. Insyaallah. Kita baca dulu latihan yang pertama halaman 110 kita lihat kembali latihan ke-1 halaman 110. Wajadtum? Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Hayya. Istami'u thumma kariru. Ikhwan dan akhwat, uh, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga juga ikut kita membaca sama-sama. Salatu talibatin. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Arba'u talibatin. خمس طالبات خمس طالبات ست طالبات ست طالبات سبع طالبات سبع طالبات ثماني طالبات ثماني طالبات تسع طالبات تسع طالبات عشر طالبات عشر طالبات Perhatikan angka 8. Thamani talibatin. Begitu muzakarnya. Thamani talibatin. Wadih? Wadih insyaAllah. Jelas insyaAllah? Jelas Ustaz. <coughs> Kita masuk ke latihan keempat. Halaman 112. Mi'ah wa itna ashar. <coughs> Bismillah. Wajatum? Wajatna, Ustaz. Perintahnya di sini Iqra'il jumal al-atiyata. Ma mana iqra? Bacalah. Bacalah. Kalimat berikut. Al-jumal al-atiyata. Al-jumal ini jamak daripada jumlah. Jumlah. Jumlah. Jumlah, jumlah, jumlah lebih daripada dua, maka jamaknya adalah jumal. Jadi bagaimana terjemahan daripada jumal? Kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat. Bacalah, iqra, bacalah al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyata. Berikut. waktu bah dan tulislah dia tulislah dia dia di sini ha di sini kembali ke al-jumal tulislah dia maksudnya tulislah kalimat-kalimat tersebut ma'a bersama atau dengan kita kitabatil a'dad kita batil a'dad tulisan angka-angka uh, batil waridati kitabatil a'dadil waridati dengan menulis angka-angka yang tersebutkan fiha di dalamnya dalam kalimat-kalimat tersebut bil huruf dengan huruf jadi tidak sini ah, sudah ada angkanya. Angka 3 4 Kita diminta untuk uh, karena kita baca sekarang maka kita baca dengan <coughs> bacaan yang tepat. Apakah salatu atau salasatu? Apakah arba'u atau arba'atu? Ini perlu kehati-hatian. Paham tuh, teman Perlu hati-hati. Ini contohnya di sini adalah soal-soalnya campuran antara al-ma'dud yang muzakar dengan al-ma'dud yang mu'annath. Ana beri contoh nomor satu. Ana beri contoh nomor satu. Wahid. Istami jairan. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin li arba'atu ikhwatin mengapa arba'atu mengapa di muannas arba'atu al ma'dudnya ma'dudnya muzakkar atau muannas muzakkar Tahu dari mana antum dia mudzakkar? Bukankah uh, ikhwah ada tak butuhnya di situ? Kembalikan ke bentuk mufradnya, Ustaz. Kembalikan ke bentuk mufrad. Mufradnya, tunggalnya. Tunggal, Tunggal daripada ikhwah apa? Akhun. Akhun. Mudzakkar wala muannas akhun? Mudzakkar muzakkar. Sehingga al adatnya harus muannas. Li arba'atu ikhwatin. Ahsantum ya ikhwan. Wa thalathu akhwatin. Mengapa thalathu muzakkar? Mengapa al adatnya muzakkar? Ada ma'dudnya? Mana? Mana ma'dudnya? Akhwatin. Ini bentuk uh, akhwatin ini jamak. Jenisnya apa? Akhwatin, mudzakkar wala muannats? muannas. Kita kembalikan ke mufradnya dulu. Ukhtun, ada kedalik? Bala. Dan ukhtun itu muannas. Wadih, jelas? Wadih, Ana ulang, sama-sama kita baca. Wahid. Wahid. Wahid. Wahid. Li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Wa thalathu akhwatin. Wa thalathu akhwatin. Taib. Kita mulai. Kita minta ikhwan studio sa- antum nomor dua. Ithnan. Anta thalatha. Arba'ah. Khamsah. Anta khamsah ya akhi. Siap-siap. Anta berapa tadi ya akhi? Ithnan. Anta rakam kam? Salas. Anta kam? Arba'ah. أنت رقم كم يا أخي الكريم خمسة أنت ستة أنت تريد أيضا يا أبو زوري طيب ثم بعد ذلك نفتح المجال المستمع يا Baik. نعم siap Ana beri waktu 10 detik silakan persiapkan jawaban 10 detik Bismillah Baik, ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita mulai. Tafadhal ya akhi. Ithnan. Ithnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Mumtaz. Sekali lagi akhi. Muhammadun lahu khamsatu abna'in. Mengapa khamsatu? Karena maksudnya mudzakkar. Mudzakkar yaitu uh, abna' abna'in. Mufradnya adalah Abna'in mufradnya adalah ibnu, ibnun. Naam. Teruskan wa wa samani banatin. Nah, mengapa al adatnya samani mudzakkar? Karena uh, maksudnya mu'anat eh, bintun. Bintun. Naam, sahih. Jamaknya banatun. Nah. Sekali lagi Muhammadun Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Naam, wa samani banatin. Naam. Tarjem ya akhi. Muhammad mempunyai lima anak laki-laki nah. dan delapan anak perempuan. ah santai ya akhi, mumtaz. Barakallah fik. Tafadhal ya akhi, thalatha. As-salasa. Naam ya akhi. Thalatha. Salasa. Naam. Indi asratu kutubin asyaratu atau asyaratu boleh. Nah, dengan shin yang disukun atau shin yang di fathah. Tafadhal. Sekali lagi. Indi asyaratun kutubin asyaratun atau asyaratu asyaratu Asratu. Nah, indi asyaratu kutubin wa sab'a sab'a atau sab'u atau sab'i. Sab'a. Sab'ah dengan tak marbutah. Hmm, lah sab'ah gitu saja. Ya. Hmm. La. Wa sab'u. Wa hmm. sab'u. Wa sab'u muja mujalatin. Majalatin. Majalatin. Lamnya ditasdid sekali lagi. Majalatin. Lamnya dipanjangkan. Majalatin. Lamnya dipanjangkan. Majalatin. Dengarkan. Ya. Majalatin. Majalatin. Mumtaz. Sekali lagi, akhi. Salah hmm. Salasa in salasa Naam Indi as, asratu asratu. Indi asratu Ronya jangan dipanjangkan ya. Indi asratu kutubin wa wa sab'u majalatin majallatin majallatin syukran Terjemah ya saya memiliki kitab dan berapa kitabnya? Ah, uh, 10 Ulang sekali lagi. Saya memiliki 10 kitab. Nah. Dan memiliki 7 majalah. Syukran ya akhi. Ahsanta. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Tafadhal ya akhi arba'ah. Arba'ah. <clears throat> Fil mustashfa. Sin yang pertama bedakan dengan shin yang kedua. Fil mustashfa. Hmm, sekali lagi. Fil fil mustashfa. Naam. Fil mustashfa. Ya, tis'u fil mustashfa tis'u tabibatin ya Wasitu wasittu Wasitu wasittu mumarridatin na'am kenapa tis'u dan situ semuanya mudzakkar uh, al ma'dudnya muannas ya, Ustaz al ma'dudnya muannas taib ma'dud yang pertama yaitu uh, tabibatin tabibatin mufradnya tabibatun na'am itu muannas terus ma'ruf yang kedua Eh, mumarridatin. Mumarridatin. Uh, eh, mufradnya? Mufradnya mumarridatun. Mumarridatun. Naam. Terjemah ya akhi. Uh, di rumah sakit ada 9 bu dokter, <coughs> naam, dan 6 perawat. Naam. Ada 6 perawat perempuan. Perempuan. Masya Allah. Ahsan ta'afi ya, Mumtaz. Syukuran. Ah. Jazakallah khairan. Wa iya. Al-akhir ya khid Terakhir, khamsa. Khamsa. Indi arba'atu kumsanun. Arba'atu, sekali lagi. Indi arba'atu kumsan. Kumsanin. Nah, kasih tasdid, kasih kasrotain Kumsanin. Nah, sekali lagi indi Indi arba'atu kumsanin. Mumtaz. Mengapa arba'atu? Mengapa mu'annats? Karena uh, ma'dudnya? Ma'dudnya mudakar Muzakkar. Nah, kumsan itu jamak dari apa? komisun Qamisun. Qamisun muzakkar. Nah. Tarjim ya akhi. saya memiliki empat baju Masya Allah. Jazakallah khair ya akhi. Mumtaz. Ahsanta. Barakallah fiik. Alhamdulillah. نفتح المجال يا أبا زهري تفضل ستة آه ستة آه نسيت نسيتكم طيب. مرة معذرة يا أبا زهري لا بأس ستة لهذه السيارة سيارة ولا سيارة أتي أفان لهذه السيارة نعم أربعة أبواب أربعة أبواب نعم لماذا أربعة لماذا مؤنث يا أبا زهري karena abwabnya muzakkar Ustaz. karena معدودnya مذكر Ma'dudnya آه، muzakkar. ما ما مفرد أبواب Abwabun mufraduhu babun. Pintu. نعم جزاك الله خير ترجم يا أخي. Terjem. Mobil ini memiliki empat buah pintu. Masya Allah. Jazakallah khair. Mumtaz. Barakallah fiik. Barakallah ya Iftah al majalil al mustami'in wa al-musyahidat. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pendengar Roja atau pemirsa Roja TV anda bisa bergabung bersama kami untuk mencoba menjawab pertanyaan yang terdapat di latihan keempat di halaman 112. Silahkan, masih ada tersisa beberapa soal. Anda bisa sampaikan pertanyaan uh, eh, jawabannya di 021 823 6543. Silahkan. Baik, halo. Assalamualaikum. Tanya terputus, saya berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan masih di latihan keempat, pelajaran ke-20 bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di halaman 112. Silahkan. Baik, halo. Kami berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Roja TV di layar telepon yang sama di 0218236543 halaman 112 bagi Anda yang memiliki bukunya dan bagi pemirsa Roja TV yang belum memiliki bukunya kami akan tampilkan di layar televisi Anda pembahasan atau latihan yang uh, kita sedang kerjakan di halaman 112 atau latihan yang keempat. Silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Samsudin di Kalideres. Baik. Sudah memiliki bukunya ah, Samsudin? Sudah punya. Alhamdulillah. Baik. Fadhil Anu untuk kabir saut ya, akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsuddin. Nah. apa halu ya akhi? الحمد لله أنا بخير وكيف حالك يا أستاذ أنا بخير والحمد لله أيضا شكرا جزاك الله خيرا تفضل يا شمس الدين أنت رقم رقم سبعة رقم سبعة نعم صحيح سبعة في هذه الكلمات خمسة حروف نعم ما شاء الله sekali يا أخي في هذه الكلمات خمسة حروف طيب لماذا خمسة لماذا العدد مؤنث؟ آه، لأن لأن المعدود آه، مذكر لأن المعدود مذكر صحيح ف... فأين المعدود؟ أين المعدود؟ آه، حروف معدود خمسة حروف حروف نعم صحيح المعدود حروف حروف ما مفردها؟ حرف حرف وحرف مذكر ولا مؤنث؟ مذكر مذكر نعم إذا العدد مؤنث نعم رقم teruskan akhi wasil. ثمانية رقم ثمانية في مدرستنا في مدرستنا ثماني مدرسات nah, تعيد مرة ثانية القراءة baca sekali lagi في مدرستنا ada في في مدرستنا نعم أحسنت ثماني مدرسات ثماني مدرسات أحسنت يا أخي Eh, di di dalam madrasah kami ada delapan ibu ada guru delapan guru نعم delapan ibu guru نعم delapan ibu guru لماذا ثماني لماذا العدد مذكر يا شمس الدين Eh, li'annahu al-ma- li'anna al-ma'dud eh, muannas لأن المعدود مؤنث أحسنت muannas eh, Bahwa? mufrad eh, mudarrisatun مدرسة المفرد مدرسة جزاك مدرسة. الله خيرا شكرا Terima يا kasih, Pak شمس Ustaz. الدين بارك Ya. الله فيك وجزاك الله خيرا mau menanyakan Pak Ustaz تفضل Eh, untuk tadi kan untuk mujallatin eh, مجلات jama muannas ya Pak Ustaz نعم untuk mufradnya apa ya itu Pak Ustaz نعم itu aja مجلة iya Syukuran, Pak مجلة Ustaz Taib, itu saja. Kelas? Jazakallah khair. Barakallah fiik ya Syekh Samsudin. Taib, نعم mufradnya dari المفرد من مجلات مجلة مجلة بتاء مربوطة في آخرها majallatun sekali lagi mufradnya adalah majallatun lamnya dipendekkan dan taknya tak marbutah majallah nah ya. Jazakallah khair atas uh, jawaban dari pertanyaan Syamsuddin. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain. Fadol di 021 8236543 masih ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa di mana? Ini di NTB. Ahlan, dengan siapa? Mas Mukal Karim? Ana Al-Haj Ainuddin fi NTB هذا. Taib, ahlan. Silakan Ustaz. الحاج زين الدين أيوة في NTB. ما شاء الله كيف حالك يا الحاج. الحاج زين الدين الحمد بخير يا أخي أستاذ. ال الحمد لله زين بخير. الدين صح عين الدين العين يعني أيوة، العين عين هذا الدين. <laughs> طيب بارك الله أيوة فيك عينُddin. بارك الله فيك تفضل يا عين الدين معك الكتاب آه. ليس ما في. معك الكتاب ما عندي كتاب أستاذ. طيب ما في. Ah, tampakkan di monitornya sebentar Pak Ainuddin kita akan tampakkan bukunya Nah. di layar? Ya, sudah terlihat ya. Pak Anudin? Ya, sudah Pak. Bapak sekarang nomor 9 dan 10. Tis'ah wa asyarah. Nomor. Saya ya Ustaz. Tafadhal, ikra. Fi fi baitina. Naam. Asharatu asharatu. Naam. Rijalan. mana rijalan? asratu rijalin ah, ah, ma lam afham hadza rijalan ah, asratu rijalin oh fi baitina asratu rijalin na'am wa wa asyru wa asyru na'am nisa'in nisa'in sahih wa asyru nisa'in Masya Allah diulang sekali lagi Pak Inudin mohon diulang lagi fi baitina fi baitina asratu rijalin. Naam. Wa asru nisa'in. Naam, Masya Allah. Tarjim. Nah, eh, di rumah kami, sepuluh orang laki-laki. Nah, ada sepuluh orang laki-laki. Ada sepuluh orang laki-laki dan ada sepuluh orang perempuan. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz Pak Airdin. Mengapa ashru yang pertama, ashrotu yang pertama mu'annath, uh, rijalin? Ashru ashratu yang pertama Mengapa karena ma'dudnya muzakkar. Mumtaz, mumtaz. Lalu ashru yang kedua mengapa mu'adakar? Ashru, ashratu yang kedua yakni mahdudnya muannas. Muannas. Karena begitu ma'al adatnya muzakkar. Sahih, sahih Pak Irin, sahih sahih Ah, santa, sahih. Nah, wasil ya Pak nadin wasil, teruskan. alana asyarah. Asyarah. Uh, Zahaba abi. Naam. Ila riyadi. Qobla salah salah satu ayamin. Nah, qobla salah sati. Nah, qobla salah satu ayamin. Naam. Nah, sekali lagi Pak Ainuddin. Zahaba abi Ilariyadi Kobala qabla Sati ayamin. Mumtaz, mumtaz. Bisa diterjemahkan Pak Ainuddin? Uh, bapakku telah pergi ke Riyadh nah. sebelum nah. tiga hari. Tiga hari yang lalu. Oh, tiga hari yang lalu. Nah, masya Allah, sahih. <laughs> Sahih Pak Nurdin, sahih. Mengapa salasah mu'annas? Salasati, mengapa dia mu'annas? Uh, salasah mu'annas yakni li'anna ayam uh, eh, muzakkar. Al-ma'dud muzakkar. Mufraduhu yakni yaum. Yaum mumtaz, mumtaz. Masya Allah. Syukran Pak Irdin. Jazakallah khairan. Eh, mumtaz. Uh, syukran. Ya, ya syukran jazilah. Wa oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ainuddin di NTB. Barakallah fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya Silahkan bagi pendengar yang lain Masih di 0218236543 Ya silahkan Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya Di layanan pesan singkat kami di 0819 896543 Anda bisa ajukan pertanyaan berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang kita kaji pada kesempatan malam ini. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Arbu Irfan di Tambun. Baik, Pak Irfan sudah memiliki bukunya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Silakan. Sir. Pak Irfan? Ya. Di mana Pak Irfan? Di Tambun. Masya Allah. Kaifa haluk Pak Irfan? Alhamdulillah, Anabil Khair. Indaka kitab? Ah, Ya, indeki, Indi kitab. indi kitab. Masya Allah. تفضل أنت رقم اثنان وواحد واثنان Wahid wa isnan. نعم تفضل Wahid. Li satu li arba'atu ikhwatin. نعم أربعة إخوة Li arba'atu ikhwatin. نعم Wasalasu akhwatin. Salasu, sekali lagi. Wasalasu akhwatin. Naam, naam. Arba'atu ikhwatin wa salasa wa salasu akhwatin. Terjem. Saya mempunyai empat saudara laki-laki. Naam. Dan tiga saudara perempuan. Naam. Mengapa arba'atu angka empatnya mu'anas, Pak Irfan? Karena dunia Karena madudnya mudakar. Mudakar. Ya. Lalu mengapa salah salasu mudakar? su mudakar karena madudnya muannas. Mumtaz, masya Allah. Teruskan, teruskan Pak Irfan. Itnan. Itnan. <clears throat> Muhammadun lahu khamsatu abnain. Naam. Wasamani banatin. Samani mimnya dipanjangkan. Wasamani banatin. Mumtaz. Terjem. Muhammad mempunyai lima orang putra. Naam. Dan delapan putri. Masya Allah. Mengapa khamsu khamsatu mu'annas? Khamsu mu'annas uh, eh, abnain mudakar. Nah, ma'dudnya mudakar. Ma'dudnya mudakar. Lalu nah. kenapa samani? Samani samani muannas muzakkar muzakkar ah, banatin ab, uh, madudnya muanas Naam, naam. Syukran Pak Irfan. Syukran. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Pak Irfan di Tambun Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain Masih di 021 823 6543 ada beberapa nomor yang Anda bisa jawab dari latihan keempat ini. Silakan. Baik, halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Umair di Tanjung Di Tanjung ini Umu ya? Silakan Umu Umair. Ya. Silakan, silakan baca. Rukun Salasa. Naam, salasa wa arba'ah. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Naam, wa sab'u majallatin. Taib. Terjim, Saya terjim. memiliki 10 kitab dan 7 majalah. Nah, لماذا عشرة mu- mu- muannas? Karena al-mamdud al-ma'dudnya itu apa? Muzakkar. Muzakkar. Lalu mengapa sab'u muzakar? Karena al-mamdudnya juga mu'annas. Ma'dudnya mu'annas. Nah. wasidi, teruskan. Arba'ah. Fil mustashfa fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Nah, ulang sekali lagi. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Baik. Mengapa kedua-dua angkanya mu'annas? Muzakkar, afwan? Ma'dudnya muannas. Maadutnya muannas. Naam. Tarjimi. Di rumah sakit di di rumah sakit ada sembilan dokter perempuan nah. dan enam perawat. Syukuran. Jazakallah khair Om Umair. Oh, iya. Barakallahu fiqh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Om Umair. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umu Umar masih di 0218236543. Latihan berikutnya atau nomor berikutnya silakan pada latihan keempat. Tafadhol. Baik, halo. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Fahri. Di mana Umu? Di Mataram NTB Kediri. Eh, ahlan Umu Fahri. Umu Fahri. Nah, Masya Allah. Di Mataram Umu? Ya, halo. Ya, silakan, silakan Umu. Uh, eh, sekarang Umu nomor 7 dan 8. Umu ada ah. apa? 5 dan 6. Umu ada bukunya? La, la, laisa li kitab. Laisa, laisa ma'akil kitab. Fa kita perlihatkan di layar monitor. um, Sudah terlihat Umu? um, halo. Ya, tafaddali, tafaddali. Ya. Indi kam indi uh, eh, arba'atu ah, khamsan. Ma ma'na al-khamsan? Ana as'aluki anta la. Baik, <laughs> baca sekali lagi Ummu. Ulang sekali lagi. Indi Indi arba'atu khamsan. kumsanin wala kumsanun wala kumsanan. Kumsanin. Kumsanin. Baik. Sekali lagi Ummu indi Indi uh, arba'u khamsanin. arba'u wala arba'atu. Arba'u. لماذا أربع؟ لماذا مذكر؟ Maksud muannas Ya, ya, ya. Taib, sekali lagi. Tafadhali. Ya, Indi arba'atu qomsanin. Arba'atu qomsanin, na'am. Mengapa mengapa sekarang arba'atu? Eh, Lian al-ba'dud mudzakkar. Mudzakkar karena kumson itu mufradnya komis. Oh, komis. Ah, ma mana komis? Umu Fahri? Ya. Ma mana komis? Baju. Naam, tafadhali. Naam. Terjemahkan secara lengkap. Eh, saya mempunyai empat baju, empat buah baju. Syukuran. Teruskan. Sita. tayyarati abwabin. Pelan-pelan Amu Fari tolong diperjelas di sayyarati. Sayyarati arba'atu abwabin. Mumtazah. Ahsanti. Tarjimi. Uh, mobil ini mempunyai empat pintu. Empat pintu. Mengapa umum menyebutkan arba'atu? Mengapa dia mu'annas? Li'annal ma'dud tuzakkar. Ainal ma'dud? Abwabin. Abwab. Ya. Mufraduha? Babun. Babun. Syukran umum. Jazakillahu khairan. Ya. Baik, jazakillahu khairan pada Ummu Fahri di Mataram. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di masih di line telepon 0218236543. Beberapa nomor yang tersisa silahkan Anda bisa menjawab. Dan bagian Anda yang memiliki bukunya di halaman 112 latihan keempat. Tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? Umu Masito di Umu siapa? Umu Masito di lantai. Umu Masito. di Lenteng. Umu Masito. Silakan Umu Masito rakam Rakam sabah. sab'a wa thamaniyah. Fi hadhihi kalimati Tolong dibaca sekali lagi Ummu. fi hadhihi fi hadhihi kalimati Naam. khamsatu hurufin. لماذا خمسة؟ Uh, lianna ma'dud uh, mudakkar. لأن المعدود مذكر أين المعدود؟ Hurufun. Huruf untuk menentukan jenis al-ma'dud, kita lihat mufradnya atau kita lihat jamaknya? Nah. Saya tanya umum. Mufrad atau jamaknya? Mufradnya harfun. Mufradnya harfun. Taib. Nah. Tarjimi. Uh, di di sini kita di dalam kitab ini ada lima huruf. Al-kalimah. Al-kalimah maknanya kitab? Ah, di dalam kalimat ini ada lima huruf. Nah, di, di kata ini bukan kalimat. Al kalimat artinya kata. Nah. Sekali lagi. Di dalam kata ini ada lima huruf. Mumtazah, ahsanti, barakallahu fiq. Wasili. E, sama nih. Fi madrasatina. Fi madrasatina. Mengapa madrasati? Mengapa dia majrur? majrur li'anna fi dukhulil fi harfu ah, jar. Eh, naam, bisababi dukhuli fi. Naam, sahih. Wasili. Fi madrasatina wasamani madrasatin. Tidak ada wa di situ. Jangan ditambahkan wa. Ulang sekali lagi. Fi madrasatina samani madro madrasati. Roknya ada tasdidnya. Madrasatin. Roknya ada tasdidnya. Madrasatin. Mumtaz. Maratan thaniyah, sekali lagi. Fi madras fi madrasatina samani mudarisatin. di ditasdid sekali lagi. Mudar. Darisatin. Mumtaz. Tarjimi. Iya. Di dalam sekolah kita ada delapan guru perempuan. Nah, lima ada samani mudakar. Karena maksudnya muannas. Syukuran. Syukuran umum Masyitah, jazakillah khairan. خيرا Wa'alaikum. Assalamualaikum نعم Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Masyaffah dan Nah. eh, seperti biasa kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain. Masih di 0218236543. Tafadhol. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Abu Maryam di Mataram. Taib. Banyak penelpon dari Mataram malam ini. Kaifa haluka ya Aba Maryam? خير والحمد لله وكيف حالك أنتم أنا بخير والحمد لله أيضا شكرا وجزاك الله خيرا وإياكم أنت رقم تسعة وعشرة معك الكتاب يا أبا مريم نعم لي كتابي ما شاء الله تفضل آه تسعة نعم في بيتنا عشرة رجال أحسنت wa asharatu nisa'in wa asharatu wa ashara nisa wa ashara nisa'in ashru atau ashra wa ashru nisa'in mumtaz maratan thaniyah ya Abu Maryam fi baitina asharatu rijalin na'am wa ashru nisa'in mumtaz ahsanta tarjim di rumah kita ada 10 laki-laki dan 10 perempuan-perempuan. طيب نعم mengapa asyratu yang pertama muannas Lian lianna ma- ma'dud muzakkar. طيب ولماذا العشرة الثانية مذكر عشر Asyur. Lianna liannahu لأن المعدودة lianna al-ma'duda muzakkar. مذاءة معدودة طيب، مذكر Muannas. مؤنث وهو Wa huwa نساء Nisa'in Nisa. كذلك نساء ما مفرد نساء. نساء ما مفردها Nisaun nisa'in uh, mu- mufraduha امرأة imra'atun. Na'am. نعم جزاك الله خيرا Oh, ya. teruskan ya Abu Maryam عشرة Astamir ya. Asyara. ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاثة ثلاثة أيام لا ثلاثة صحيح ما قلته في في الأول صحيح ثلاثة آه لماذا ثلاثة قبل ثلاثة لأن ثلاثة هنا مضاف إليه آه يا قبل, قبل مضاف نعم أليس كذلك نعم فهمنا فهمت فهمت تفضل telah per, dia telah pergi, bapak telah pergi, bapakku telah pergi ke Riyadh setelah uh, sebelum tiga hari. Tiga hari. Maksudnya nah, tiga hari yang belum tiga hari. Maksudnya tiga hari pergi, yang lalu. Pergi ke Riyadh. Nah. Maksudnya adalah tiga hari yang lalu. Ah, tiga hari yang lalu. Nah, terjemahkan oh, dengan baik sekali lagi, Abah Maryam. ya. Bapakku pergi ke Riyadh setelah tiga hari. Tiga hari yang lalu. Tiga hari yang lalu. Berarti nah. Iya, ya. Nah, 14. Limada salasah mu'annas ya Abu Di Lianna ayam itu ma, uh, eh, mudakar Ayam muzakkar? Nah. Ayya, uh, eh, ayamin jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Nah. La ayam itu jamak muannas. Ayam itu muannas. Uh, eh, ayam muannas. Yang kita lihat bukan jamaknya, yang kita lihat apanya? Mufradnya. Mufradnya. Apa mufrad daripada ayam? Uh, ah, yaumin. Yaum. yaum. Baru ketahuan. Yaum itu oh, muzakkar oh, iya. atau muannas? Muzakkar. Ah, maka sati kita gunakan al adatnya muannas. sati. uh, ah, sati ayamin. Naam. Ahsan ya akhi. Fahim ya Bapak Yam? Insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Abu Maryam. Baik, Ustaz. Nah, ناخذ راحة خمس Baik, دقائق يا أخي insyaallah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV kami akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam pembahasan ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari jilid yang pertama. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رجع 756 كيلو للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita selain meyakini bahwa Islam dinul haq juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif fitrah allati fatara an-nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Zalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. رجع للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Qila wa Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang kejahatan lisan lisannya akal Islam gibah gibah yaitu zikruka akhaka bima yakrah gibah menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia gibah itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan giba. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi suatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim Allah pun akan buka demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya la tattabi'u auratil muslimin jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu aurata siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim Allah akan cari-cari kesalahannya dan siapa yang dicari-cari kesalahan diberikannya oleh Allah yafdahuhu walau fi jawfi baiti kata Rasulullah Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri Allahu ala kulli syai'in qadir sukses yang abadi yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga jadi sukses yang abadi apabila seorang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka itu orang yang sukses yang abadi kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah innama tuwaffawna ujurakum yawmal فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور dan setiap jiwa pasti akan mengalami mati Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Kita ini semua pasti mati, pasti. Nabi mengatakan wa'udda nafsaka min ahli kubur. Hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Gak ada yang kekal di muka bumi. Hidup ini dalam perjalanan. Hidup ini dalam perjalanan. Jadi sukses yang abadi yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Roja 756 kHz siapa yang memberikan kepada engkau madu? Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa? Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi? Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab Allah. فلا أنساب بينهم يومئذ خسروا أنفسهم في جهنم خالدون عليكم فكنتم بها تكذبون Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar. kenapa Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة القرآن وبالحق أنزل موجة للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم نور من القرآن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. رجع للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Alhamdulillah ya wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad Pendengar Roja dan pemirsa Roja TV kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula Dan kita lanjutkan dari pembahasan pelajaran ke-20 jilid yang pertama kepada Ustaz Fadiyata Fadal Mashkura Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أيها المشاهدون المشاهدات والمستمعون والمستمعات pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali uh, Ad-Darsu Al-Ishrun, pelajaran ke-20 dan hari ini atau kita akan masuk ke latihan terakhir di Ad-Darsul Ishrun, di pelajaran 20. Yaitu latihan kelima, At-Tamrin Al-Khamis, eh, dari halaman 112. Dan Alhamdulillah kita barusan sudah membaca latihan keempat dan sudah kita latih ikhwan dan akhwat bagaimana uh, meletakkan al-adat yang sesuai untuk al-ma'dud yang tersebutkan dalam soal-soal di latihan sebelumnya. Sekarang di sini perintahnya adalah di latihan kelima, uktubil a'dada. Uktub al-a'dada, tulislah eh, angka-angka uh, min thalatha ila asyarah dari 3 sampai ke 10 waj'al kullam minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu waj'al mana waj'al dan jadikanlah kullan minal kalimatil atiyah mana kullan setiap, setiap minal kalimatil atiyah kalimat dari kata-kata berikut ma'dudan lahu sebagai ma'dud, ma'dud untuknya ma'dud untuk jadi alhamdulillah kita sudah disediakan eh, di sini al-ma'dud. Tinggal kita ratakan angkanya saja. Dari 3 sampai 10. Wadhi ya ikhwan, jelas insyaallah. Wadhi insyaallah. Kita minta Ahmiko di ikhwan nah, studio untuk membaca uh, kata yang pertama nah. sebagai contoh untuk eh, soal-soal uh, berikutnya. Tafadhal ya akhi. Sayyarah. Sayyarah. Naam. Apa jamak sayyarah? Sayyaratun. Naam, sayyaratun. Naam. <clears throat> salasu salasu sayyaratin. Ya-nya ditasdid, jangan lupa. Salasu sayyaratin. Mumtaz. Arba'u sayyaratin. Naam. Khamsu sayyaratin. Naam. Situ sayyaratin. Naam. Sab'u sayyaratin. Naam. Samani sayyaratin. Naam. Tis'u sayyaratin. Naam. عشر Sayyaratin. ممتاز عشر Sayyaratin. di sini al-ma'dudnya mudzakkar atau muannats al-ma'dud muannats muannats maka al-adad e, eh, min thalatha ila asyarah semuanya jadi mudhakar. Ala sekadarik? Bala. Nah. Alhamdulillah. Syukran ya amiko, Jazakallah khair. Wa iya Nah, naftah al-majal lil musyahidin wal musyahidat ya Bazuhri. Baik, e, eh, pendengar radio dan pemirsa radio TV kami berikan kesempatan kembali bagi Anda di sesi interaktif ini di 6543. Silahkan. Baik, halo. Eh, Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Uh, eh, Umu Hafsah di Padang. Eh, uh, Umu sudah memiliki bukunya? Sudah. Alhamdulillah. saya akan Ma'adratan Ummu man? Ya. Umu Hafsah min eh, ya. Padang. Masya Allah. Ummu Hafsah min Padang. Tafadzali. Uh, eh, ada bukunya, Ummu? Ada. Silakan. Ada. Salafatu akhwat. Mengapa salah satu? Mengapa al adatnya muannas? Salah. Ah. Naam. satu. akhwat. Sahih. Arba'u ah, akhwat. Naam. Khamsu akhwat. Sahih. Situ akhwat. Naam. Sab'u akhwat. Ya. ni akhawatin. Naam, sahih. Tis'u akhawatin. Naam. Ashru akhawatin. Sahih, ashru akhawatin. Mengapa uh, al-adatnya semuanya mudhakar, Ummu Hafsah? Karena al-ma'dudnya muannas. Muannas, naam, sahih. Syukuran Ummu Hafsah, jazakillahu khairan. Baik, jazakillah khair wa hafsah di Padang Barakallah fik. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk peserta atau uh, pendengar yang ingin ikut berinteraktif secara langsung di line telepon 0218236543 untuk kata berikutnya yaitu uh, talibah ya talibah silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ya, dengan siapa di mana? sofia Abdul Aziz. محمد صرفي محمد صرفي من أين يا؟ من, من شربون طيب أهلا شربون من شربون أهلا وسهلا أهلا وسهلا شربون أهلا وسهلا أستاذ كيف حالك؟ الحمد لله بخير ما شاء الله تفضل يا أه محمد طالبة طالبة نعم ثلاث طالبات نعم أربع طالبات نعم خمس طالبات ست طالبات نعم سبع طالبات طيب ثماني طالبات تسع طالبات وعشر طالبات عشر طالبات ما شاء الله ممكن أن تأتي برقم واحد واثنان يا أه محمد ان شاء الله استاذ تفضل آه، اجرب نعم طالبة واحدة نعم المثنى طالبتان اثنتان ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد جزاك الله خيرا حياك الله استاذ السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Jazakallah khair uh, Muhammad Sarfi di Cirebon Alhamdulillah Barakallah Fika Berikan kesempatan kembali untuk pendengar berikutnya Masih di line telepon 021 823 6543 Untuk kalimat berikutnya Majallatun Taib Majallatun Silahkan. Taib Halo Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Umum Muhammad di Gunung Putri Taib, silahkan ah, Apa umuman? umuman? Iya Ustaz. Ummu siapa ini? Ummu Muhammad di Gunung Putri. Ummu Muhammad. Dari mana Ummu Muhammad? Gunung Putri. Gunung Putri. Silakan Ummu Muhammad. Majal majalatun. Ya. Menjadi majalatin. Naam. Salatu majalatin. Naam. <clears throat> Arba'u majalatin. Khamsu majalatin. Naam. Situ majallatin sabung majallatin samani majallatin sekali lagi umum, samani samani majallatin na'am tis'un majallatin na'am ashru majallatin ahsanti mumtazah ada pertanyaan umum Muhammad? Uh, belum Ustaz. Syukran. Jazakillah khairan. Wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Muhammad di Gunung Putri. Kami berikan kesempatan berikutnya. Fadol di 0218236543 untuk kata bintun ya, untuk kata bintun. Nah. Silakan. Nah. halo. Terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ain di Salatiga Mohon maaf kurang jelas dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ais di Salatiga. Baik, Rahman, Silakan. Umu Ais di Solo, Salatiga. Masya Allah. Silakan, silakan Umu Ais. Uh, sekarang Bintun, tafadhali. ثلاث آه، بنات نعم ثلاث بنات أربع بنات نعم خمس بنات ست بنات نعم سبع بنات ثمان بنات تسع بنات عشر بنات ما شاء الله ما شاء الله ممتازة أحسنتي Ada pertanyaan, Amu? Iya, Ustaz. Ini kalau adartut taniya asaro atau atani begitu Ustaz yang betul. Bagaimana, Amu? Selagi soal pertanyaan? Ini yang adartut taniya asaro atau adartut tani Ya, itu di fathah atau di Oh, eh, nah. Itu saja, Amu. Dan satu lagi juga. Gitu ya. Iya, silakan. Uh, termasuk uh, yang dilarang bertanding ya Ustaz ya? Diulang Umum, terputus-putus diulang kembali. Naun, ya, naun itu Baik. yang solid bukan. Baik, itu saja. Iya, iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal ya Abu Zuri. Al-Asani abnaun hal min ghairi mansarif am la Ah Abnaun, baik. Baik, bismillah. Untuk uh, ad-darsu tsani ya-nya disukun. Ad-darsu tsani ashar. Naam. Kemudian untuk uh, apa tadi yang kedua? Mohon diulang sekali lagi. Abnaun apa ah, termasuk? Nah. Ibnun jamaknya abnaun. Nah. Dia bukan min minas sarf. Sehingga abnaun, abnain dan abnaan. Nah. Demikian Kita akan bahas nanti mamnu wasarf di Ad-Dars wal 20 ya, insyaallah. terakhir nah. insyaallah. Demikian Ummu Ais di salah tiga secara singkat demikian jawabannya dan untuk lebih uh, meluaskan pembahasan insyaallah di akhir pembahasan uh, buku ini kita akan dapatkan kembali kaidah-kaidah berkaitan dengan mamnu bin sarf. Baik, satu kesempatan kembali kami berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di 021 6543 dan kata yang berikutnya adalah sa'ah. Silakan. Sa'atan. Fadal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di manamu? Uh, dengan Nenek Fatimah. Di mana? Di mana ya. kamu? Di mana? Oh, mohon iya, maaf. Iya, di mana? Nenek Fatimah mana? Tanjung ini, Taip, Tanjung Enim. Tanjung Enim, Masya Allah. Palembang. Ya. Baik, baik. Silakan Nenek Fatimah. Ya. Ada bukunya? Ada. Ya, silakan. Tepat dari. Salatun. Salatun atau salasu? salatun saatin. Nah, tidak pakai tanwin. Nenek Fatimah, salasu. Salatu sa'atin. Sa'atin. Sinnya dipanjangkan, begitu juga ainnya. Salatu sa'atin. Sa'nya dipanjangkan. Sa'atin. Salatu sa'atin. Mumtazah. Ah, Santi, Teruskan. Arba'u sa'atin. Sa'nya dipanjangkan. Arba'u Arba'u sa'atin. Mumtazah. Om Om sa'atin. Naam, sahih. Situ sa'atin. Naam. Sabra'u sa'atin. Naam. Sa'ani sa'atin. Masya Allah. Tis'a Tis'u. Tis'u Ya. <coughs> Terakhir. Asru saatil. Naam, ashru sa'atin. Naam, Masya Allah. Syukuran, Nenek Fatimah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Nenek Fatimah di Tanjung Enim. Barakallah fiqh. Baik. <clears throat> وهذا Ustaz. آخر اتصال بنا Nah, Ustaz. فنفتح المجال ال- الأسئلة أسئلة، من طيب. فريق اس ام اس تفضل Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan disampaikan oleh eh, pendengar atau pemirsa roja. Di antaranya dari pendengar kita. Baik, untuk pertanyaan dari pendengar kita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kaidah adat dan ma'dud? Apakah sama dengan kaidah untuk menyatakan halaman? Jazakumullah khair dari Ummu Hanif. Ya. Misalnya halaman 5 begitu. E, nanti yang akan dipakai adalah bukan al-adat wal ma'dud yang kita bicarakan sekarang. Nanti akan dipakai adalah al-adat at-tartibi. Angka-angka urutan. Misalnya uh, As-Safha Al-Khamisah halaman kelima atau kita gunakan kalimat as safha Rakam Khamsah halaman nomor lima. Nah, tidak tidak menggunakan khamsatu uh, atau khamsu safahatin Karena nanti hala, jatuhnya bukan halaman lima tapi lima halaman. Nah, kalau yang ingin yang dimaksud uh, lima halaman maka kita katakan khamsu safahatin. Maksudnya lima halaman. Tapi kalau yang dimaksud oleh penanya adalah halaman lima atau halaman yang kelima, maka yang pertama kita gunakan al-adat at-tartibi seperti contohnya as-safhah al-khamisah atau as-safhah rakam khamsah. Nah, seperti itu. Bukan al-adat wal-ma'dud yang kita gunakan sekarang ini. Wallahu alam bissawab. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. <clears throat> Demikian pendengar kita yang bertanya berkaitan masalah ini Mu Hanif. Barakallah fi. Kami akan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi <clears throat> wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah membuat kalimat dalam bahasa Arab? Kalimat anak tersebut para siswa. Baik. Kelima anak tersebut para siswa bagaimanakah aturannya Ustaz? Kelima anak tersebut para siswa. Nah, At-tullabul khamsu At-tullabul khamsu atau At-tullabul khamsatu kelima mahasiswa itu Bagaimana tadi pertanyaan berikutnya? Kelima anak tersebut para mahasiswa atau para siswa? Para siswa. Nah. Para siswa. Uh, al, al auladul khamsatu atau al auladul khamsu tullabun. Nah, al auladul khamsu tullabun. Nah. Jazakallah khair Ustaz demikian bagi pendengar yang bertanya Mudah-mudahan bisa difahami Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Dari Emriyadi di Kerinci, Jambi Alhamdulillah Anda baru mengenal bahasa Arab Barakallah kalafik Dan pertanyaannya bagaimanakah membedakan dua kalimat ini Ustaz Hadal baitu lil muhandisi Hadal baitu lil muhandisi Nah Dengan Hada baitul muhandisi Hada Baitul Muhandisi. Nah. Mafhum Membedakan maknanya atau membedakan baik. baik. baik, baik. saya paham. Nah. Kalau dilihat dari segi makna, maka maknanya hampir sama. Ketika kita katakan hadzal baitu lil muhandisi artinya uh, rumah ini milik arsitek atau insinyur. Begitu juga kalau kita bilang hadza baitul muhandisi ini rumahnya arsitek. Kedua, kalimat ini menunjukkan bahwa kepemilikan rumah ini adalah miliknya arsitek. Arsitek dari segi makna tidak ada perbedaan, hanya redaksinya saja yang berbeda. Kalau kalau yang pertama redaksinya menggunakan uh, eh, hadal baitu lil muhandisi adalah eh, uh, pemilikan di situ lil muhandisi. Adapun yang kedua kita menggunakan mudhaf dan mudhaf ilaih hadza Baitul Muhandisi yang juga artinya pemilikan walaupun tidak menggunakan lam. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, demikian uh, bagi pendengar kita yang bertanya uh, eh, uh, eh, Al di Kerinci Jambi. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kamus bahasa Arab. Apa yang bisa atau yang bagus buat rujukan saya Ustaz dari pendengar kita yang bertanya? Dan bagaimana Alisanil Arabiyah dari Rizal Ikrawang? Kamus Lisanul Arab. Uh, kalau kita pemula dalam mempelajari bahasa Arab, uh, seperti kita sekarang belajar ini di jilid 1, uh, eh, saya merekomendasikan agar membeli kamus-kamus yang kecil-kecil, yang ringkas, yang sederhana. Cari kamus yang mengumpulkan kata-kata uh, populer yang kita gunakan dalam sehari-hari Uh, kalau tidak uh, memungkinkan untuk menemukan seperti itu, kita gunakan misalnya kamus-kamus yang populer lainnya, uh, uh, agak sedikit tebal, tapi uh, mudah-mudahan bisa membantu. Misalnya uh, kamus yang saya punya sudah punya sekitar 20 tahun yang lalu sudah saya punya, kamus Mahmud Yunus misalnya. Uh, agak tebal dibandingkan dengan kamus-kamus kecil, tapi dia masih mudah-mudahan masih e, eh, mudah dan cukup membantu bagi para pemula. Namun sekali lagi untuk kamus-kamus seperti kamus Mahmud Yunus atau kamus yang lainnya seperti kamus Munawir dan kamus-kamus yang dicetak dalam e, bahasa kita di negeri kita ini e, tetap memerlukan pengetahuan tentang akar kata dari satu kata yang ingin kita cari maknanya. Seperti misalnya kita ingin mencari makna uh, ishtara. Kita temukan misalnya ada kalimat ishtara. Maka sebelum kita mencarinya di satu kamus, maka kita harus tahu terlebih dahulu bahwa asal katanya itu uh, yang depan adalah bukan alif tapi shin. Maka kita cari di bab shin bukan di bab uh, alif. Dan begitu seterusnya uh, karena dia membutuhkan pengetahuan tentang akar kata terlebih dahulu baru kita bisa menentukan di mana mencari di bab mana kita mencari makna kalimat tersebut. Adapun kalau kita beli kamus-kamus yang tipis-tipis yang mengumpulkan mungkin sekitar 100 sampai 300 atau 500 kosakata tidak banyak kata-kata populer yang digunakan dalam sehari itu mungkin lebih lebih uh, bermanfaat uh, bagi pemula yang belum memahami bagaimana cara mencari akar kata suatu kata ingin dicari. Nah, wallahu a'lam Adapun lisanul Arab kalau ini maksud lisanul Arab yang saya lupa penulis lisanul Arab man man, man al-katib ya Abu Zuhri لا لا لا لسان العرب <clears throat> لسان العرب ini buku buku turas dan kalau yang dimaksud lisan al-Arab yang kita ketahui itu sekitar 12 sampai 13 jilid. Kalau itu yang dimaksud, untuk pemula saya tidak merekomendasikan. Itu akan lebih memusingkan kepala daripada kamus-kamus yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau itu yang dimaksud, lisanul Arab. Atau yang sekelas dengan lisanul Arab, tajul urus misalnya, atau tajul arus, ini juga buku yang berjilid-jilid, belasan jilid. Saya tidak merekomendasikannya bagi pemula. Uh, untuk koleksi mungkin, dan akan nanti suatu saat kita bisa menggunakan. tapi untuk pemula, Eh, saya rekomendasikan buku yang lain. Wallahu a'lam. Ibnu Manzur. Nah, sana Arab kalau ini maksud sana Arab Ibnu Manzur, maka itu tidak saya rekomendasikan untuk pemula. bisa kalau khair satu demikian pendengar kita yang bertanya berkaitan dengan permasalahan ini. Satu pertanyaan terakhir yang kita angkat. Ya. Uh, dari Muhammad Rianto di Bekasi. Saat apakah setiap bilangannya akhir harokatnya tak marbutoh semuanya muzakkar? Begitu pertanyaan di sini. Apakah setiap bilangan yang akhir harokatnya tak marbutoh semuanya mudzakkar? Mungkin maksud pertanyaan adalah semua uh, bilangan yang di, diakhiri dengan tak marbutoh, nah. makdutnya mudzakkar. Mungkin begitu maksudnya. seperti itu. Jika ini maksud oleh, pen, oleh penanya adalah setiap al adat yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka makdutnya harus mudzakkar. Ya, kita katakan ya. Ya. Kalau tadi angka-angkanya adalah angka 3 sampai 10. Kalau angka tadi angka 3 sampai 10 seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun kaidah 11 sampai 99 dan angka-angka yang lainnya belum kita bahas. Kita baru kita memfokuskan diri pada angka 1 sampai 10. Kalau yang ber, yang uh, dimaksud oleh penanya adalah uh, apakah tiga, uh, angka 3 sampai 10 ya kata katakan kita katakan bahwa al adatnya harus berlawanan jenisnya dengan al ma'dud ini sudah kita jelaskan berkali-kali dalam beberapa pertemuan uh, beberapa pekan ini. Wallahu a'lam bishawab ya Nah. Taib, uh, malam ini Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan uh, Ad-Darsul Ishrun Tapi di sini ada ada beberapa kal kalimat jadidah Anda rasa tidak begitu sulit Di sini ada Al-Majallatu Yang kita kenal Al-Majallah Jamaknya adalah Majallatun Kemudian ada nama negeri di sini Negeri kita Indonesia Indonesia Ini begini tulisannya dalam bahasa Arab Kemudian ada kata al-harfu, huruf. jamanya hurufun. Jadi yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai kata dalam bahasa kita huruf itu sebenarnya jamak. Tunggalnya adalah harfun atau al-harfu. Kemudian yang terakhir al-kalimah. Al-kalimatu artinya bukan kalimat tapi kata. Nah, lalu kita transfer ke dalam bahasa kita menjadi kalimat-kalimat yang yang kita tahu adalah al-jumlah sebenarnya dalam bahasa Arab al-jumlah. Nah, Jamaknya adalah kalimatun. ini beberapa al-kalimatul jadidah yang bisa kita bahas pada pelajaran ke-20 ini. Alhamdulillah sudah kita selesaikan secara lengkap Ad-Darsul Ishrun. InsyaAllah pada pekan depan kita masuk ke Ad-Darsu Al-Hadi wal-Ishrun. Dan ila liqa fi muhadarah al-qadimah. Uh, astaudi'ukumullah. Subhana bihamdik. Shudallah ilaha ila anta. Astaghfirika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.